dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin. Di sini beliau kembali memasuki pembahasan baru dari pembahasan isim-isim yang ma'rifah yaitu pembahasan mengenai al-mu'arrafu bi bi'adati ta'rifi yaitu isim yang ma'rifah dengan adanya adat ta'rif. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-106 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan al harfu ta'rifin awil mufaqat, faqat fanamatun arraf taqul fihi namat Ya, jadi Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan al adalah huruf ta'rif. Ya, berarti menunjukkan bahwa al itu huruf. Dan al adalah huruf yang memakrifahkan. Kemudian awillamu faqat. Ya, atau huruf pemakrifahnya atau huruf ta'rifnya itu hanyalah lamnya saja. Ya, lam yang ada pada al. Berarti ini adalah pendapat yang lain. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan عَرَّفْ تَقُلْ فِيهِنَّ مَطَ Maka kata namatun jika engkau ingin memakrifahkannya ya namatun di sini berarti nakiroh. Jika ingin engkau makrifahkan maka katakanlah dengan an Ya, an-namatu. Maka dimasukkan al di situ. Kemudian uh, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu alil mu'arrifatu yaitu al yang memakrifahkan. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan Hada huwal qismul khamisu min aqsamil ma'arifi. Ini merupakan jenis yang kelima dari macam ya, macam-macam isim yang ma'rifah. Wa huwal mu'arrafu bi'al. Ya, jadi isim ma'rifah yang kelima yaitu al-mu'arrafu bi'al. Ya, atau isim yang ma'rifah dengan adanya al wa huwa ismun yu'ayyinul musamma biwasitati al. Dan yang dimaksud dengan al-mu'arrafu bi'al itu adalah isim yang membuat musammanya ya atau membuat yang dinamakannya itu menjadi tertentu, yang menjadi spesifik. Biwasitati al ya dengan perantaraan atau dengan tambahan al. Artinya isim tersebut dengan adanya tambahan al tersebut menjadi ya menjadi ya muayyan, yang menjadi tertentu. Ya. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan penjelasannya wa qad nahwiyuna fi harfit ta'rifi. Ya, dan sungguh para ulama nahwu itu berbeda pendapat mengenai apa itu huruf ta'rif. Ya, mengenai huruf apakah yang memakrifahkan. Fi mithli al-ghulamu. Ya, pada contoh al-ghulamu. Ya, ulama berbeda pendapat. Nah, apa perbedaan pendapatnya? Faqal al-Khalil bin Ahmad ya maka al-Khalil bin Ahmad rahimahullahu taala Ya, beliau adalah ulama nahwu yang mungkin lebih dikenal sebagai Al-Farahidi. Nah, Al-Khalil bin Ahmad beliau mengatakan Al-mu'arrifu huwa al. Ya, yang memakrifahkan itu adalah al. Wal hamzatu hamzatu qata'in asliyatun. Dan hamzah yang ada pada al itu adalah hamzah kota asli. Bidalili fathiha. Ya, mengapa dikatakan hamzah kota? Karena hamzah yang ada pada al itu dibaca dengan fathah. Ya karena hamzah yang ada pada al itu ya selalu dibaca al, tidak dibaca il atau ul. Ya beliau menjadikan dasar bahwa ini adalah hamzah kotok karenanya. Khudifat fiddaroji likathrotil isti'mali. Akan tetapi hamzah kotok tersebut dihapus di pertengahan kalimat. Ya, artinya kalau kata yang kemasukan al tersebut itu berada di tengah kalimat, maka tidak lagi menjadi hamzah kotok. Ya, apa penyebabnya? Likathrotilis mali. Ya, karena ya orang Arab itu banyak menggunakannya demikian. Artinya orang Arab itu kalau ada isim yang kemasukan al, kemudian kata tersebut itu berada di tengah kalimat, itu kemudian hamzahnya tidak dibaca kotok. Ya, ini adalah e, alasan yang beliau bawakan. Kemudian waqala si bawaihi ya dan si bawaihi rahimahullahu taala beliau juga ulama nahwu beliau mengatakan al mu'arrifu huwal lamu wahdaha ya yang memakrifahkan itu hanya lamnya saja ya lam yang ada pada al itu saja ya wal hamzatu hamzatu waslin Adapun hamzah yang ada pada al itu adalah hamzah wasol. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Di sini ya disebutkan apa itu hamzah wasol. Ya hamzatul wasli yang dimaksud dengan hamzah wasol kullu hamzin yathbutu fil betida'i yaitu setiap hamzah yang muncul atau disebutkan pada permulaan kalimat. Wayasqutu fiddaroji. Dan hamzah tersebut ya hilang atau tidak disebutkan ketika berada di pertengahan kalimat. Wa hamzatul wasli tuqabilu hamzatal qata'i dan hamzah wasal ini itu menyelisihi hamzah qata' allati tathbutu fi awalil kalami wa fi darajihi. Ya apa penyelisihannya atau perbedaannya? Ya hamzah qata' ini itu ditetapkan atau muncul baik pada permulaan kalimat dan juga pada pertengahan kalimat. Artinya hamzah qata' ini ya dimanapun dia berada baik di permulaan kalimat maupun di pertengahan kalimat, dia itu muncul atau dibaca. Summiyat bidzalika li'annal mutakallima yasilu biwasitatiha ilan nutqi bisakini. Mengapa dinamakan sebagai hamzah wasol? Ya, dinamakan sebagai hamzah wasol karena penutur, ya orang yang mengucapkan itu e, menyambungkan ya, menyambungkan dengan perantaraan hamzah wasol tersebut ya, untuk menyebutkan sesuatu yang sukun. Ya, jadi penutur itu menghubungkan hamzah wasol ya dengan perantaraan atau menyambungkan dengan perantaraan hamzah wasol tersebut untuk menyebutkan sesuatu yang sukun. Ya, contohnya tadi, katakanlah Hamzah yang ada pada al itu Hamzah wasol. Maka kita melihat di al itu ada Hamzah dan ada lam sukun. Nah, kita tidak mungkin menyebutkan lam sukun tersebut tanpa perantaraan Hamzah. Ya, tidak mungkin di awal kalimat kita tiba-tiba mengatakan el, ya lam sukun. Akan tetapi ya penutur kemudian menggunakan ya atau menghubungkan dengan perantaraan hamzah tersebut untuk menyebutkan sesuatu yang sukun yaitu lam sukun tadi menjadi al. Walaha mawadhi'u wasifatun mudawwanatun fi babiha. Dan hamzah wasol ini itu memiliki ya, tempat-tempat dan sifat-sifat yang tersusun dalam babnya. Artinya, ya pembahasan untuk hamzah wasol ini ada tersendiri, bukan di sini babnya. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Fahiya zaidatun ujutul ujutulibat linnutaqi bisakini. Ya, fahiya zaidatun ujutulibat bisa kini. Maka hamzah wasal yang ada pada al ini itu adalah hamzah tambahan, ya zaidah. Yang dia itu didatangkan atau dimasukkan kepada lam untuk menyebutkan sesuatu yang sukun tadi, yaitu lam sukun. Ya, jadi dia hanya tambahan yang didatangkan untuk menyebutkan lam sukun tadi. Fala laha fit ta'rifi maka hamzah yang ada pada al itu tidak memiliki peran dalam memakrifahkan. Ya, hanya huruf tambahan saja. Kita lihat catatan kaki, ya, undur kitaba sibawaihi. Ya, ini dapat dilihat pada ya, kitab Alkitab buah karya sibawaihi, ya, Al-Mujalladar Rabi'ah pada Eh, jilid yang keempat, kemudian Sofhata sabangin wa Arba'ina wa Mi'atin pada halaman 147. Kemudian Syarah Al-Lumhatil Badariyati, yang juga pada kitab Syarah Al-Lumhah Al-Badariyah, Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid yang pertama, kemudian Sofhata Thamanin wa khomsina wa Mi'ataini pada halaman 258. Kita kembali ke atas. Wahada ma'na qawlihi al-harfu ta'rifin ila akhirih. Dan ini merupakan makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu al-harfu ta'rifin ya, sampai akhir. Ai inna al ta'rifi. Ya. Maksudnya adalah ya sesungguhnya al itu untuk memakrifahkan. Kapan itu? Ya, idza kanat murakkabatan minal hamzati wallami ma'an. Ya, al itu memakrifahkan jika itu tersusun dari hamzah dan lam secara bersamaan. Yaitu pendapat yang pertama tadi. Ya, bahwa yang memakrifahkan ya alnya bersama-sama au anna ta'rifa yakunu billami wahdaha. Atau pendapat yang kedua bahwa yang memakrifahkan itu hanyalah huruf lamnya saja. Ya. Wal hamzatu lil wasli dan hamzah yang ada pada al itu hanyalah hamzah wasal saja. Fa'idha arotta ta'rifa kalimati namatun ya maka jika engkau menginginkan memakrifahkan kata namatun allati hiya nakiratun. Jadi mana namatun ini adalah kata yang nakiroh. Ya fakul fiha, ya maka katakanlah annamatu. Ya maka katakanlah annamatu. Dimasukkan al di situ. Namatun menjadi annamatu. Apa itu annamatu? Wannamatu naw'un minal busuti. Ya, annamatu itu adalah salah satu jenis permadani. Wa kadal jama'atu minan nasi amruhum wahidun. Ya, dan annamatu ini juga bisa digunakan untuk memberikan nama atau menyebutkan kumpulan manusia yang memiliki keperluan yang sama. Wa qawluhu au dan ucapan Ibnu Malik yaitu au litanwi'il khilafi la lisyakki. Ya, au yang ada pada eh, bait tadi ya yaitu al harfu ta'rifin awil lamu yaitu al itu huruf yang memakrifahkan atau huruf lamnya saja Nah, au ini litanwi'il khilafi, ya, untuk menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Ya, adanya macam perbedaan pendapat. La lishyaki. Ya, bukan berarti bahwa Ibnu Malik rahimahullahu taala itu ragu di sini. Ya, tidak menunjukkan keraguan. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala faqat ya faqat ai fahasbu Ya, fakot artinya adalah fahasbu. Ya, hanya itu saja. Wal fa'u zaidatun litazyinil lafzi. Fa yang ada pada fakot itu adalah fa tambahan untuk ya menghiasi lafat. Ya, jadi fa yang ada fa pada fakot itu adalah huruf tambahan untuk menghiasi lafat. Wa qat ya dan qat adalah ismu fi'lin mudhari'in. Adalah isim fi'il mudhari'. Bima'na yakfi. Yang maknanya adalah yakfi. Ya, cukup. Mabniyun ala sukuni. Yang fakot ini itu atau qat itu mabni dengan sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dan fa'il dari isim fi'il mudhari ini itu adalah domir mustatir yang hukumnya jawaz. Yang takdirnya adalah huwa. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wa alil harfiyatu naw'ani. Dan al yang harfiyah artinya al yang berupa huruf, itu ada dua macam. Ya mu'arrifatun wa zaidatun. Yaitu al yang memakrifahkan dan al zaidah. Yaitu al tambahan. Nah, kita dapat melihat pada catatan kaki yang ada. Ya, ada dua catatan kaki di sini. Pertama yang tadi, wa alil yaitu. Ya, kenapa ditambah kata-kata al-harfiyah hadha ihtirazun min alil mausulati ya al tadi dinamakan atau ditambahi kata-kata al-harfiyah itu untuk mengecualikan dari al yang mausulah ya, ini sudah kita bahas sebelumnya mengapa dikecualikan fahiyasmun ala sahihi karena al-mausulah itu isim menurut pendapat yang lebih kuat. Kama takot dama fil mausuli. Sebagaimana telah berlalu pada pembahasan isim mausul. Kemudian tadi ya nau'ani yang pertama yang pertama mu'arrifatun ya kemudian di sini disebutkan catatan kakinya Idza utliqat al fal muradu biha al mu'arrifatu jika disebutkan secara mutlak yaitu al, hanya al saja, maka yang dimaksud dengan al tersebut itu adalah al-mu'arrifah, yaitu al yang memakrifahkan. Fa'idha urida siwaha fala minat taqyidi. Maka jika dimaksudkan yang selain dari al-mu'arrifah tersebut, maka harus ada takyidnya, Ya, harus ada koid ikatannya atau keterangan tambahannya. Fayuqalu, ya maka dikatakan alil mausulatu contohnya, ya al mausulah. Au alizzaidatu, ya atau al tambahan. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Ammal mu'arrifatu fahiyallati tufidu lisma ta'rifan. Adapun ya al yang memakrifahkan, maka al tersebut adalah al yang menjadikan isim menjadi ma'rifah. Wahiyya thalathatu aqsamin. Dan al yang memakrifahkan tersebut itu ada tiga macam. Al-qismul awwalu, ya macam yang pertama, alil ahdiyatu yaitu al-ahdiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ahdiyah? Wahiyallati tadakhulu 'alan nakirati. Yaitu al yang masuk kepada isim nakirah. Fatufiduha darajatan minat ta'rifi. Maka al tersebut itu menjadikan isim nakirah tersebut ya, menjadi salah satu derajat dari isim ma'rifah. Ya, atau menjadikannya sebagai derajat isim ma'rifah. Taja'alu madlulaha fardan muayyanan. Ya, kemudian al tersebut itu menjadikan isim yang ditunjukkannya ya, atau mudahnya menjadikan isim tersebut fardan muayyanan menjadi sesuatu yang spesifik ba'da an kana mubahaman syai'an. Ya setelah sebelumnya itu eh, sesuatu tersebut itu masih sesuatu yang samar dan tersebar. Ya belum spesifik. Tapi dengan adanya al-ahdiyah tersebut itu menjadi sesuatu yang spesifik. Wal ahdu thalathatu anwa'in. Dan al-ahdu di sini itu ada tiga macam. Alifun, ya A, yang A, yang pertama, al-ahdu dzikriyu, yaitu al-ahdu adzikriyu. Apa yang dimaksud di sini? Wahuwa an yakuna lismul ladhi takholat alaihi al, yaitu ketika isim yang kemasukan al tadi, Takot damalahu zikrun fil kalami. Ya, telah berlalu penyebutannya dalam kalimat tersebut. Ya, artinya dikatakan al-ahdu al itu ketika isim yang kemasukan al tersebut, itu sebelumnya dalam kalimat tersebut itu sudah disebutkan. Nahwu contohnya, Zaroni sodiqun, fa'akramtus sodiqo seorang kawan telah mengunjungiku. Ya maka saya memuliakan kawan saya tersebut tadi. Ya maka perhatikan di sini pertama zaroni sodiqun. Ya, nakiroh. Ya, telah mendatangiku seorang kawan. Kemudian fa'akromtus sodiqo. Pada as-sodiqo di sini, eh, sodiknya kemasukan al. Maka di sini itu telah berlalu penyebutannya pada sodikun yang awal. Kemudian pada penyebutan yang kedua ditambahi al. Itu untuk menunjukkan bahwa yang saya muliakan itu adalah kawan yang mengunjungi saya tadi. Ya. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan juga ke-16 yaitu Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila Ya pada ayat ke-15 dan ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian ya seorang rasul yang menjadi saksi ya bagi kalian sebagaimana ya kami dahulu telah mengutus seorang rasul kepada Firaun." Ya maka di sini ada dua kata rasulah yang disebutkan. Dua-duanya nakiroh. Rasulan yang pertama itu diutus alaikum, ya, diutus atau ilaikum, maaf ya, di, diutus kepada kalian. Kemudian Rasul yang kedua itu diutus ila fir'auna, ya, diutus kepada Fir'aun. Kemudian pada ayat berikutnya fa'aso fir'aunur rasula fa'akhodnahu maka Fir'aun kemudian ya, durhaka kepada Rasul tersebut, ya maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka perhatikan di sini ar rasul Ya, ada al di situ. Nah, di sini eh, yang dimaksudkan adalah rasulan yang kedua. Ya, yang dimaksudkan adalah rasulan yang kedua pada ayat sebelumnya. Kemudian ya wasababu fi ta'rifi madkhuli al fi hadzan naw'i annahu dzukira marrataini. Dan sebab ma'rifahnya ya isim yang kemasukan al pada macam ini ya karena di dalam ayat sebelumnya itu rasulan itu disebut dua kali. Kemudian baun Ya. Yang kedua itu adalah al-ahdul ilmiyu. Yaitu al-ahdu al-ilmi. Awid zihniyu. Ya, atau al-ahdu zihniyu. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ahdul ilmi atau al-ahdul zihni? Wahuwa ma kana mashubu al-ma'luman ladal mukhatabi yaitu ketika isim yang kemasukan al itu diketahui oleh lawan bicara. Ya, diketahui oleh lawan bicara. Maka itu dinamakan al-ahdul ilmi atau al ahdud zihni. Contohnya bagaimana? Ka'an yas'ala talibun zamilahu. Ya, sebagaimana ketika ada seorang pelajar yang bertanya kepada kawan sekelasnya. Hal kata betal muhadorota. Ya, apakah engkau mencatat ya, ceramah atau kuliah tersebut? Maka ketika pelajar tersebut bertanya kepada zamilnya, kawan sekelasnya, ya, apakah engkau mencatat kuliah tersebut? Itu dipastikan bahwa zamilnya, ya lawan bicaranya, itu mengetahui Ya, kuliah mana yang dimaksud? Ya barangkali mereka berdua ya sebelum pembicaraan ini itu sama-sama menghadiri ya ceramah atau kuliah yang sama. Nah, kemudian mungkin setelah keluar bertanya, hal kata betal muhadorota. Apakah engkau mencatat kuliah tersebut? Maka lawan bicara paham kuliah mana yang dimaksud. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Ya, thaniyathnaini idhuma fil ghar. Ya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu, ya, maka ya salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Maka di sini yang menjadi mukhotobnya, ya, kalau kita melihat di ayat sebelumnya, yaitu di At-Taubah ayat ke-38, yaitu ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini orang-orang beriman itu mengetahui apa yang dimaksud dengan kata yang kemasukan al di sini yaitu al-ghori ya gua. Ya, maka mengetahui bahwa gua yang dimaksud adalah gua Thur. Karena mereka mengetahui apa kisah yang dimaksud. Ya, yaitu dua orang di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian wasara madkhulu al ma'rifatan. Ya, maka jadilah Kata yang kemasukan al tersebut itu menjadi ma'rifah. Li'annahu kana ma'luman min qablu. Karena kata yang kemasukan al tersebut itu telah diketahui sebelum pembicaraan tersebut. Kemudian jimun yang C atau yang ketiga al-ahdul khuduriyu yaitu al-ahdu al-khuduri Nah, apa yang dimaksud? Wa huwa ma kana mashubu al hadiron. Ya, yaitu ketika ya kata yang kemasukan al tersebut itu hadir ya atau ada pada saat ini. Nahwu contohnya al-yauma nusafiru insyaallahu ila makkata. Hari ini Ya, kita akan bepergian insya Allah ya, ke Mekkah Maka al-yauma di sini ya, kemasukan al. Dan itu maksudnya adalah ya saat ini hadir ya saat ini. Ya, maka ini adalah al-ahdu al-khuduriyyu. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ya yaitu hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan juga aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku dan telah kuridoi Islam sebagai agama kalian. Maka perhatikan di sini ada al-yauma. Ya, al-yauma. Maksudnya apa? Ai al-yaumul hadiru. Yaitu hari yang dimaksud itu adalah hari ini. Ya, hari ketika ayat tersebut turun wa huwa yaumu Arafata. Yaitu pada hari Arafah. Ya, mengapa kita bisa mengetahuinya? Li annal ayata nazalat fi dzalikal yaumil azimi. Karena ayat tersebut itu turun pada hari yang agung tersebut. Wa kana yauma jumu'atin. Dan hari tersebut itu juga adalah hari Jumat kama thabata dzalika fis sahihain Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam sahihain yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa sara madkhulu al ma'rifatan husulihi fi waqtil kalami. Dan jadilah ya isim yang kemasukan al tersebut itu ma'rifah ya karena ya itu al tersebut dimasukkan pada Ya, terjadinya atau kejadian tersebut itu terjadi pada waktu disebutkannya kalam tersebut. Al-qismus ya kemudian al pemakrifah yang kedua yaitu al-istighraqiyatu yaitu al-istighraqiyah. Apa itu al-istighraqiyah? wahiyat dakhilatu ala wahidin minal jinsi yaitu al yang masuk kepada salah satu dari isim jenis liifadati wa syumuli. dan itu membawa atau menjadikannya atau membawa makna istighraq ya istighraq itu ya makna asalnya seperti menenggelamkan tapi maksudnya adalah ya, meliputi atau mengambil secara keseluruhan. Ya, wasyumuli ya, dan juga menunjukkan makna yang meliputi. Wa alamatuha ya dan apa tanda al-istighraqiyah tersebut? Sihhatu wuqu'i kullun mauqi'aha. Ya sihhatu wuqu'i kullun mauqi'aha. Yaitu memungkinkannya al-istighraqiyah tersebut itu kedudukannya digantikan dengan kata kulun ya, maka kalau memungkinkan itu adalah al-istighraqiyah. Nahwu contohnya al-insanu mufakirun Ya, manusia itu ya, pemikir. Nah, apa maksudnya? Ai kullu insanin mufakkirun. Yaitu setiap manusia itu adalah pemikir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr ayat ke-2 dan 3. Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, lihat di sini al-insana di sini adalah al-istighraqiyah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya. Maka di sini ada penjelasan, fa'al fil insani lilistighraqi atau maaf fi al-insana lilistighroqi. Maka al yang ada pada al-insana dalam ayat ini itu adalah al-istighraqiyah. Bidalili bidalili listifna'i. Ya, dalilnya apa? Adanya istifna di ayat tersebut. Di mana? Yaitu di permulaan ayat ketiga. Ada illa di situ. Mengapa? Li'annal mustathna la buddha an yakuna aqalla afrodan minal mustathna minhu. Karena yang namanya mustathna, ya, di sini mustathnanya adalah alladzina. Ya. Maka ya alladzina itu pasti ya lebih sedikit individu yang masuk dalam alladzina tersebut dibandingkan mustasna minhunya. Ya, mustasna minhunya adalah al-insana. Ya, li'annal mustasna la buddha an yakuna aqalla afrodan minal mustasna minhu. Karena mustasna itu pasti jumlah individunya lebih sedikit daripada mustasna minhu. Ya, karena tadi ya sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Ya itu pasti jumlahnya lebih banyak. Namun ternyata ada yang tidak, ya tidak merugi, illalladzina amanu, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mustasna yang dikecualikan itu pasti lebih sedikit jumlahnya dibandingkan mustasna minhunya. Kita lihat catatan kaki. Walihada qala ul usuli. Ya, dan oleh karena itu ulama usul itu mengatakan alistithna'u mi'yarul umumi. Ya, istithna itu dapat menjadi timbangan atau standar dari keumuman. Wa min alamati alilistighraqiyati ya, dan di antara tanda-tanda dari al yang istighraqiyah anna madkhulaha yasihhu na'tuhu bil jam'i bahwa isim yang kemasukan dengan al istirroqiyah tersebut itu dapat dinaat atau diberi naat atau diberi sifat dengan kata yang jamak. Ya, walaupun e, isim yang kemasukan al tersebut mufrad, namun bisa diberi sifat dengan kata yang jamak. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat maaf dalam surat An-Nur ayat ke-31 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman awi'tif lil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa awi'tif lil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-31 atau anak-anak yang belum memahami mengenai aurat wanita. Maka perhatikan di sini ada atifli. Ya, atifli. Nah, pada dasarnya lafat tiflun atifli di sini itu adalah lafat mufrad. Akan tetapi kita melihat naatnya ya, naatnya yaitu lafat alladzina itu jamak. Nah, dalam hal ini boleh. Ya, mengapa? Karena al yang masuk pada <clears throat> lafat tiflun di sini ya. Jadi al yang masuk pada atifli di sini itu adalah al istighraqiyah. Maka diperbolehkan ya, salah satu tandanya adalah diperbolehkan diberi sifat atau na'at dengan kata yang jamak. Dalam hal ini adalah alladzina. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Famadkhulu alil famadkhulu alil istighraqiyati yakunu lafdhuhu ma'rifatan. Maka isim yang kemasukan dengan al-istighraqiyah ini itu lafadznya itu menjadi lafat yang ma'rifah. Kama taqaddama fi awwali babil alami. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada permulaan bab al-alam. Ya, pembahasan salah satu jenis ma'rifah juga. Wa amma ma'nahu fahuwa ma'nan nakiratil masbuqati bi kalimati kullun. Dan adapun maknanya, maka isim yang kemasukan al-istighraqiyah ini itu maknanya itu tetap makna nakiroh yang didahului oleh kata kulun. Ya seperti tadi kullu insanin mufakirun. ya al insan mufakirun itu maknanya kullu insanin mufakirun. Seperti juga innal insana lafi khusrin itu maknanya inna kulla insanin lafi khusrin fayufidu listighraqa wasyumula. Maka itu membawa makna istighraq ya. Membawa makna keseluruhan dan juga meliputi. Al-qismu tsalitsu dan jenis yang ketiga dari al yang memakrifahkan itu adalah alilati lil haqiqati yaitu al yang menunjukkan pada hakikat apa itu? Wahiyallati yakunu madkhuluha muradan bihi alhaqiqatu nafsuha. Yang dimaksud alillati lil haqiqati itu adalah di mana isim yang kemasukan al tersebut itu yang dimaksudkan itu hanyalah hakikatnya semata. Ya, hanya hakikatnya saja. Bughdun nadhari amma yantawi tahtaha min afradin. Ya, bughdun nadhari amma yantawi tahtaha min afradin. Ya, tanpa memperhatikan apa, atau individu yang tercakup di bawah kata tersebut. Ya, atau tercakup dalam kata tersebut. Jadi yang diamati atau yang dipertimbangkan dimaksudkan itu hanya hakikatnya ya tanpa melihat kepada individu-individu yang ya tercakup dalam kata tersebut. Ya, nanti akan lebih jelas kalau kita lihat contohnya. Au ya atau yakunu madkhuluha muradan bihi fardun mubahamun. Atau isim yang kemasukan al alillati lil haqiqah ini itu yang dimaksudkan hanyalah individu atau sesuatu yang masih samar. Ya mubaham, ya belum muayyan. Fal awalu, contoh yang pertama, yang pertama itu adalah wahiyallati yakunu madkhuluha muradan bihil haqiqatu nafsuha bughdan nadhari amma yantawi tahtaha min afrodin. Itu yang pertama. Yaitu jenis di mana yang dimaksudkan dengan isim yang kemasukan al itu hanya hakikatnya saja, ya, tanpa melihat uh, individu yang tercakup dalam uh, kata jenis tersebut, isim jenis tersebut. Contohnya apa? Nahwu arrojulu rajulu khairun minal mar'ati. Ya, ar-rajulu khairun minal mar'ati. Laki-laki itu lebih baik dari wanita. Apa maksud al yang ada pada ar-rajulu dan al-mar'ati di sini? Ai inna haqiqatar rajuli wa jinsahu khairun min haqiqatil mar'ati wa jinsiha. Ya. Jadi yang dilihat hakikatnya. Sesungguhnya hakikat laki-laki dan jenis laki-laki itu lebih baik daripada hakikat wanita dan jenisnya. dunan nadhari ilal afrodi ya tanpa melihat kepada individu. Ya, jadi laki-laki itu ada banyak, wanita itu ada banyak. Ya. Di sini yang dikatakan lebih baik itu adalah hakikatnya tanpa memandang individu dari laki-laki maupun wanita tersebut. Ya, mengapa? Faqad yujadu fin nisa'i man hiya khairun min ba'dir rijali. Ya, karena terkadang kita dapati atau terdapat wanita yang dia itu lebih baik daripada sebagian laki-laki. Maka tadi kata-kata ar-rajulu khairun minal mar'ati itu yang dilihat hanya hakikatnya tanpa melihat kepada individu laki-laki atau wanita tersebut. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala. Dan di antara contohnya itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Ya, dan kami jadikan ya segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ya, maka kata-kata perhatikan ada kata al-ma'i di sini, itu yang dimaksudkan di sini adalah hakikat air. Ya. Atau kita lihat catatan kaki berkaitan ayat tersebut. Ja'ala bimakna kholako. Ya, Ja'ala yang ada pada Al-Anbiya ayat 30 itu maknanya adalah kholako. Ya, menciptakan. Wal maf'ulu kulla syai'in. Dan maf'ulnya, ya, maf'ul bihinya adalah kulla syai'in. Wa hayyin sifatun majruratun. Dan hayyin adalah sifat yang majrur. Wa min libtida'il ghayati. Dan min yang ada dalam ayat tersebut, minal ma'i itu adalah yang merupakan permulaan dari tujuan. Fa in kanat ja'ala bimakna sayyara, ya maka jika ja'ala itu tidak dimak dimaksudkan bermakna kholako, akan tetapi maknanya adalah soyaro, ya mengubah menjadi ya maka apa ta'addad lithnaini ya ta'addad lithnaini ya maka soyaro ini adalah fiil mudori yang mutaati dengan dua maf'ul bihi maka memerlukan dua maf'ul ya Al-awwalu maf'ul yang pertama kulla syai'in. Ya maf'ul yang pertama adalah kulla syai'in. Wasani minal ma'i. Ya, dan maf'ul yang kedua adalah minal ma'i. Afadahul uqbariyu fi i'rabil qur'ani. Ya faedah ini dibawakan oleh Al-Uqbari rahimahullahu taala dalam kitab beliau I'rabul Qur'an ya al-mujallad al-mujallad al pada jilid yang kedua ya safhata sitta asyrata wa tis'i mi'atin ya pada jilid yang kedua dan pada halaman 916 ya, kita kembali ke atas wathani yang kedua yang dimaksud yang kedua di sini itu kita lihat di atas ini yakunu madkhuluha muradan bihi fardun mubahamun. Ya. Jadi al alillati lil haqiqah ini untuk menunjukkan bahwa isim yang kemasukan al tersebut itu yang dimaksud adalah sesuatu atau individu yang mubaham, ya masih belum jelas. Ka ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-13. Ya. Yaitu eh, di, eh, menghikayatkan ya, ucapan dari Yakub alaihi salam wa akhafu an yakulahu dhi'b. Ya wa akhafu an yakulahu dhi'b. Dan ya, saya khawatir ya, kalau dia dimakan oleh serigala. Ya. Maka perhatikan di sini yang digunakan adalah kata adzibu. Ya, adzibu. Ya, serigala di sini didatangkan dengan al. Ya. Namun wal muradu fardun mubahamun. Namun yang dimaksudkan di sini itu adalah ya individu atau serigala yang mubham ya serigala yang masih mubham ya masih samar id la ahda fil khariji bi dhi'bin muayyanin ya sedangkan ya tidak ada ya di luar itu sesuatu uh, serigala tertentu yang dimaksudkan oleh Yakub di sini ya Wa al fi hadal qismi la takhlufuha kullun. Dan al pada jenis ini yaitu alil lati uh, eh, lil haqiqah ini itu tidak dapat digantikan oleh lafat kullun. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Qad takhlufuha kullun ala sabilil majazi wa Maaf, Eh, qad takhlufuha kullun ala sabilil majazi walitti'ai. Terkadang al alillati lil haqiqati ini itu dapat digantikan kullun ya terkadang. Ya. Untuk keperluan majas atau untuk itti'a ya untuk dakwaan atau klaim seperti itu. Kapan itu? Wadhalika idha urida ma'nal ihatati wasyumuli. Dan itu ketika yang dimaksudkan adalah makna ihatoh. ya sesuatu yang mencakup atau asyumul, makna yang e, melingkupi. La bijami'il afrodi, ya tidak memaksudkan untuk seluruh individu. Ya hanya makna yang mencakup dan melingkupi saja tidak menunjukkan keseluruhan. Wa innama li sifatin minas sifatis syai'ati bainatil kal afrodi. Yaitu hanya digunakan untuk misalnya salah satu sifat dari sifat-sifat yang tersebar ya di, ya, di antara individu-individu tersebut. Contohnya apa? Nahwu antar rojulu ilman. Ya, engkau adalah laki-laki yang yang dalam keadaan berilmu, ya, atau laki-laki yang berilmu. Maksudnya apa? Turidu anta kullur rijali min ilmi. Ya, engkau adalah seluruh laki-laki ya dari sisi keilmuan. Artinya apa? Ai bimanzilatihim, ya yaitu kedudukan mereka, ya sesuai dengan kedudukan mereka kedudukan orang-orang berilmu, watakumu makomahum, dan engkau menduduki e, kedudukannya orang-orang berilmu tersebut. Ya, dan ilmu itu hanya salah satu sifat dari sifat-sifat yang tersebar, tersebar di antara para lelaki. Dan tidak bermakna bahwa seluruh laki-laki itu berilmu. Wahakada. Dan demikian seterusnya. Kemudian wa madkhuluha fi hukmi alamil jinsi. Dan isim yang kemasukan alillati lil haqiqah ini itu hukumnya mengikuti hukum alamul jinsi. Kita lihat catatan kaki. Taqaddama fi babil alami anna alamal jinsi fi hukmi alami syakhsi minan nahiyatil lafdhiyati. Telah berlalu penjelasan pada bab al-alam bahwa alamul jinsi ya anna alamal jinsi fi hukmi alamis syakhsi. Itu mengikuti hukumnya alamus syakhsi minan nahiyatil lafdhiyati dari sisi lafadznya. Ya, alam jenis itu dari sisi lafadz itu mengikuti hukum alam syakhs. Wa fi hukmin nakirati fin wa fi hukmin nakirati minan nahiyatil maknawiyati. Akan tetapi alam jins itu dari sisi maknawiyahnya itu mengikuti tetap mengikuti hukum nakiroh. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.